Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Ala Sayyidina Muhammad. <clears throat> Fi ratin lahdatin abada. Adada ni'amillahi. Afdalih. Allahumma akrimna. Binuril fahmi. Wa akhrijna. Min dulumatil wahmi. Waftah lana. Abba rahmatik. Wansur alina وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم ربنا الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله حفظه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين أين وصلنا؟ Saumut tetawwa Puasa-puasa yang disenahkan A'lam anna sawma min afdalil ibadat wal mujahadat. Ketahuilah bahwasanya ibadah puasa itu termasuk daripada paling utamanya ibadah. <clears throat> Dan paling utamanya mujahadah. Wafil khabar di dalam hadis disebutkan Man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa. Barang siapa yang berpuasa satu hari karena Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Jadi berpuasa ini merupakan sebuah langkah atau kiat membersihkan badan dari toksin-toksin racun-racun yang tidak baik. Begitu pula membersihkan hati dari sifat-sifat yang tidak baik. Oleh karenanya disebutkan bahwasanya Obatnya hati ada berapa? Lima. Ada lima. Di antaranya adalah bangun malam, kemudian baca Al-Quran, berkumpul dengan orang soleh, kemudian di antaranya adalah banyak berpuasa. Mengosongkan perut itu artinya banyak berpuasa. Di antara faedahnya adalah membuat hati kita bersih. Semua binatang pada masa satu tahun yang berumur satu tahun lebih itu mereka mempunyai hari-hari tertentu atau masa-masa tertentu mereka tidak makan secara alamiah. Secara alamiah di sini maksudnya naluri mereka yang membawanya untuk seperti itu dengan izin Allah tentunya sebagai langkah untuk menyehatkan kembali perut mereka tapi seorang manusia karena dia mempunyai akal, maka diserahkan hal itu dan dipasrahkan kepada masing-masing manusia itu. Maka sungguh beruntung yang sering berpuasa. Dan tapi bagi seorang talibul ilim seperti kalian, apakah berpuasa sunnah itu lebih baik atau tidak? Jawabannya adalah kita lihat. Kalau seumpama dengan berpuasa itu akan menjadikan kalian nantinya kurang semangat belajar atau menjadi malas belajar atau bahkan mengantuk ketika belajar. Dan yang lebih penting lagi adalah kalau sekiranya kita berpuasa ketika kita berbuka puasa itu akan menyebabkan kita ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Itu saja <clears throat> kita akan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam itu sudah tidak lebih afdal. Berarti lebih afdal tidak berpuasa. Nah, jadi ilmu itu menjadikan seseorang itu tahu mana yang lebih utama dan mana yang utama. Mana yang lebih baik dan mana yang baik. Kalau kalian seorang yang cerdik, pasti kalian akan memilih yang lebih baik daripada yang baik. Jadi jangan kalian kira bahwasanya semua kebaikan itu adalah yang terbaik. Tidak, ada kebaikan. Ada yang terbaik, ada yang baik. Semua kebaikan baik memang, tapi ada yang baik, ada yang terbaik. Nah, oleh karenanya, kalau kira-kira kalian berpuasa menyebabkan kalian lemah badannya, sehingga ngantuk, sehingga malas belajar sehingga ketinggalan takbir ihram bersama imam nanti ketika sholat maghrib maka lebih baik jangan puasa kalau puasanya seperti Imam Bukhari sih nggak apa-apa Ustaz anjurkan kalian berpuasa karena puasanya Imam Bukhari dipastikan tidak akan ketinggalan takbir ihram karena berbukanya kenapa demikian terjadi iya karena Imam Bukhari itu kalau setiap hari berpuasa memang puasa dahar. Tapi kalau sahur dan ketika berbuka hanya dengan satu biji kacang dan satu tenggak air. Insya Allah gak bakal terlambat. Kalau kalian seperti itu ya gak apa-apa. Sehingga Imam Bukhari tidak masuk kamar mandi kecuali satu minggu sekali. Beda kan sama kalian. Satu hari tujuh kali Nah, itu perbedaan antara kita sama Imam Bukhari. Jadi kalau sama Imam Bukhari nggak jadi masalah. Rahimahullah rahmatal abrar. <clears throat> Wal ayyam allati yata'akkadu siyamuha katsiratun dan hari-hari yang disunnahkan secara muakkadah untuk kita berpuasa pada hari-hari itu banyak. Ada yang berlangsung setiap setahun sekali ada yang berlangsung setiap bulan sekali dan ada pula yang berlangsung setiap minggu sekali. Minha diantaranya adalah al-ashrul awal min Dzulhijjah. Nah, ini berarti termasuk yang berlangsung setiap tahun sekali. Setiap 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Selain tanggal 10. tanggal 10, 11, 12, dan 13 haram hukumnya kita berpuasa dan tidak sah. <clears throat> Karena termasuk daripada syaratnya puasa adalah hari yang kita berpuasa termasuk hari yang diperbolehkan oleh syari untuk kita berpuasa pada hari itu. Kalau tidak boleh berarti tidak sah puasa kita. Siyama yaumu arafah li ghairil haji. Apalagi puasa hari arafah bagi selain pelaksana haji maka hukumnya sunnah karena puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Dan maksudnya puasa Arafah itu menghapuskan dosa pada tahun yang akan datang, artinya pada tahun yang akan datang dia itu dijaga daripada dosa. Kalaupun dia terjerumus ke dalam dosa, maka akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Dan puasa Arafah itu disunahkan hanya bagi <clears throat> selain pelaksana haji. Bagi yang melaksanakan haji tidak disunahkan. Kenapa demikian? Karena pada hari Arafah mereka dituntut untuk banyak berzikir dan menjemur diri di bawah terik mata matahari. Sehingga tidak disunahkan. Tapi selain daripada mereka yang sedang berhaji disunahkan untuk berpuasa Arafah Fasiyamuhu yukafiru dzunuba sanatain. Karena puasa Arafah itu dapat meleburkan dosa-dosa selama dua tahun. Perinciannya satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya. Wa yauma asyura. <clears throat> Begitu pula hari Asyura. Alhamdulillah kedua-duanya kita sudah melaksanakannya. Semoga Allah menerimanya wa huwa ashirul muharram ma'a yaumin qablahu wa yaumin ba'dahu yaitu tanggal 10 Muharram begitu pula tanggal 9-nya dan tanggal 11-nya Kenapa berpuasa tanggal 9-nya juga dan 11-nya? Ihtiyaton bisa jadi tanggal 9-nya itulah tanggal 10. Dan bisa jadi pula tanggal 11-nya itulah yang tanggal 10 karena hitungan yang salah. Nah, sehingga kita tidak berpuasa tepat pada waktunya. Sampai tepat pada waktunya, satu hari sebelumnya, satu hari setelahnya kita berpuasa juga. Apalagi memang ada nasnya yang mengatakan di dalam hadis Nabi Muhammad bersabda kalau seumpama tahun yang akan datang aku masih ada, aku pasti aku akan berpuasa pada hari Asu'a. Tapi kemudian Nabi ternyata meninggal dunia sebelum datang tahun depan itu. Nah, sehingga apa yang dinyatakan oleh beliau menjadi tetap hukumnya sunnah. Fasiyamuhu yukafiru dunubasana. Maka berpuasa pada hari Ashura itu dapat meleburkan dosa-dosa selama setahun. Kenapa kalau yang semacam ini tidak membuat manusia antusias? Yang berpuasa pada hari Arof, hari Arafah, yang berpuasa pada hari Ashura itu kan kebanyakan kita-kita saja. Sedangkan masyarakat awam di luar sana puasa apa tidak? Jarang, ada yang berpuasa tapi jarang yang berpuasa. Kenapa demikian? Ya karena mereka tidak mengetahui dan keutamaannya. Kalaupun mereka tahu dan keutamaannya, ya cuma segitu doang. Dihapuskan dosanya dua tahun. Ya, nggak terlalu penting lah ya. Gitu. Biasanya begitu. Kenapa demikian? Karena mereka itu masih terselubungi dengan hawa nafsu. Ketika terselubungi dengan hawa nafsu, mereka tidak tahu kadar daripada suatu maufirah, suatu hasanah yang Allah janjikan. Itu mereka tidak tahu. Padahal Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, Rokatani al fajri khairu minat dunya wa ma melaksanakan dua rakaat saja yang kamu laksanakan tadi sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nilainya di sisi Allah maksudnya. Nilainya dua rakaat yang kita laksanakan itu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya seandainya kalian sedekahkan semuanya. Jadi pahalanya masih lebih besar sholat dua rakaat sebelum subuh itu. Oleh karenanya seorang yang sangat-sangat bodoh kalau seumpama dia tidak mau melaksanakan mengerjakan dua rakaat sebelum fajar atau sunnatul fajr fajri eman yang sampai ditinggalkan itu salat itu Nabi SAW pernah bersabda kalau seumpama seorang bidadari itu menampakkan giginya ketika tertawa maka seluruh dunia ini akan tersinari dengan sinar cahaya giginya. Sehingga seluruh hamba-hamba Allah akan bersujud karena ber, karena mengira bahwasanya itu adalah sinarnya Allah. Satu bidadari saja, padahal setiap laki-laki yang paling rendah yang masuk di surga itu dapat 72 bidadari. 72 bidadari. Bagi yang laki-laki, perempuan nggak dapat. Nah, bayangkan. Jadi artinya apa? Sesuatu yang paling rendah di surga. Sesuatu yang paling rendah. Bahkan dikatakan bahwasanya yang namanya selampeknya atau sapu tangannya penghuni surga itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya semuanya. Cuma sapu tangannya. Nah, kenapa manusia sekarang ini tidak antusias dengan yang semacam itu? Karena yang mereka lihat cuma dohirnya saja. Yang tampak kepada mereka itu dohir yang nyata saja, tapi yang batin yang tidak nyata, yang gaib yang tidak tampak, mereka tidak percaya. Sehingga disebutkan oleh Allah Taala dalam awal surat Al-Baqarah bahwasanya tanda-tanda keimanan seorang muslim adalah beriman dengan sesuatu yang gaib seperti disebutkan dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil. Siapa mutakin? Alladzina yu'minuna. Ah, ya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib itu apa? Nah, ya seperti ini. Puasa itu pahalanya besar, laksanakan. Asalkan tidak mengganggu kepada aktivitas kita yang lebih sunnah. Kemudian wal ayyamul bid ah, wa wasittun min syawal dan puasa enam hari di bulan syawal kapan saja itu yang penting di bulan syawal mau tanggal 2 sampai tanggal 7 seperti yang disunahkan atau dari tanggal 7 sampai tanggal 13 atau sampai tanggal 12. Dan pokoknya semuanya itu kalau kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal maka hukumnya seakan-akan kita berpuasa selama setahun. Karena kan kebaikan itu dilipat gandakan minimal 10. Kalau kita puasa Ramadan 30 kali 10 berarti 300. Kemudian ditambah lagi kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti 6 kali 10 berarti 60. Berarti 360. Jadi seakan-akan kita berpuasa 360. Jadi satu tahun. Itu kalau kita berpuasa bulan Ramadan semuanya kemudian diikuti dengan 6 Syawal. Faman soma habaq Ramadan kana kaman soma dahra kullah. Bang siapa yang berpuasa 6 Syawal setelah bulan Ramadan maka orang itu seakan-akan berpuasa sepanjang tahun. Kemudian beliau Musanif, ingin menjelaskan tentang puasa yang berlangsung setiap bulan. Apa itu ayamul bid? ayamul bid, hari-hari yang putih. Dikatakan hari-hari yang putih karena pada saat itu hari-hari itu menjadi terang, malam-malam itu menjadi terang. Karena matahari sedang bulat-bulatnya. Kapan itu? Wahiyya asalisa ashar warrabi'a ashar wal khamisa ashar min kulli syahrin. Setiap tanggal 13, 14 dan 15 itu dikatakan ayamul bid. Sunnah. Kalau bagi orang Yahudi dulu itu hukumnya wajib. Mereka tidak ada bulan puasa Ramadan tapi mereka itu berpuasa setiap bulan. Yaitu setiap tanggal 13, 14 dan 15. Berarti kalau 3 kali 12 36, kita cuma 30 hari tapi satu bulan suntuk langsung. Fakat kana Rasulullah SAW la yuftiruhunna fi hadarin wala safar. Karena adalah Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah berbuka pada hari-hari itu. Selalu berpuasa maksudnya pada hari-hari itu. Baik ketika Nabi berada di Madinah maupun ketika Nabi SAW berada dalam perjalanan, selalu Nabi melaksanakannya. Wa kana yataharra siyama mil isnaini wal khamis. Kemudian beliau menjelaskan tentang sunnah-sunnah puasa atau puasa-puasa yang disunahkan yang berlangsung setiap minggu. Kapan itu? Setiap Senin dan Kamis. Fem. Dari talik dalam hadis Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya Nabi SAW kenapa berpuasa pada hari itu Senin dan Kamis. Hari Senin karena hari itu adalah hari kelahiranku. Hari Kamis karena hari itu amal-amal hamba Allah itu akan dibawa ke atas langit sehingga aku ingin ketika amalku dibawa kepada Allah taala dalam keadaan aku berpuasa. Wa yastahabbu sawmu yaumil jum'ah ma yaumin qablahu wa ba'dahu wa yukrahu ifraduhu dan sunnah untuk berpuasa pada hari Jumat. Tapi asalkan disambung dengan hari setelahnya atau hari sebelumnya. Tapi kalau seumpama hari Jumat saja hukumnya makruh. Sunnah untuk berpuasa setiap hari Jumat ya. Tapi disambung, asalkan disambung dengan hari sebelumnya atau setelahnya. Tapi kalau nggak boleh disambung, nggak usah. Karena menjadikan hari Jumat saja untuk hari ibadah kita itu hukumnya makruh. Kemudian setelah berbicara tentang puasa-puasa yang sunnah, maka kemudian Habib Zain ingin menjelaskan tentang puasa-puasa yang diharamkan. Jadi ternyata ada sepanjang tahun hari-hari yang kita tidak boleh berpuasa. Apa itu? Wayahrumu saumu yaumil idin. Kenapa diharamkan berpuasa pada hari hari itu? Ta'budan. Karena memang kita diperintahkan Allah Ta'ala semacam itu. Hari-hari itu adalah hari-hari yang istimewa, hari-hari yang senang, gembira. Jadi jangan sampai di e, dirusak dengan kita berpuasa. Itu maksudnya. Kapan itu? Nah, coba. Yang pertama adalah yang pertama dan kedua hari Id. Idul Adha dan Idul Fit, Fitri. Hukumnya haram dan tidak sah berpuasa. Jadi kalau lagi lebaran jangan berpuasa ya. Karena hukumnya ha ala. Walaupun tidak dilarang Ustaz kita nggak perlu puasa. Ya. Ya apa tidak? Karena hari makan dan senang-senang pada saat itu. Sebelumnya kita tidak makan, tiba-tiba lebaran kita makan, nikmat banget. Oleh karenanya, kadang-kadang seorang anak santriwati itu begitu berpuasa sebulan suntuk langsung turun 4 kilo. Kan biasanya tapi tidak lebih dari satu minggu kembali lagi seperti asal. Karena godoh, godohan, Jangan, tetap ya. Perempuan itu yang bagus, perempuan yang yang melangsing badannya. Ya. Jangan harus jaga badan. Karena ya badan itu termasuk kecantikan seorang wanita. Itu dua. Kemudian ayamu tasyrik, hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik ada berapa? Ada em, Jangan ikuti Ustadz kalau salah. Nah, jadi yang benar ada di ya. tanggal berapa? Tanggal 11, 12 dan 13. Berarti tambah 2 tadi sama dengan li, 5 sudah. 5 hari nggak boleh kita berpuasa. Ditambah lagi wa syak, hari syak. Kapan hari syak? Hari syak itu tanggal 30 Syakban kalau ada yang sudah berpuasa pada hari itu. 30 Syakban, ada yang sudah berpuasa. Seperti kan sering kita berbeda pendapat dengan sebagian golongan di Indonesia. Mereka sudah berpuasa, kita belum. Karena pemerintah belum mengumumkannya. Ah, pada hari itu hukumnya kita haram berpuasa. Itu, itu hari syak namanya. Berarti berapa tambah hari syak? 6. Wa kadza an-nisful akhir min Syakban in lam yasilhu bima qablah. Begitu pula berpuasa setelah masuk paruh kedua dari bulan Syakban itu hukumnya haram. Karena apa? Persiapan untuk kita berpuasa Ramadan sehingga tidak lemah duluan sebelum kita berpuasa bulan Ramadan. Kecuali kalau disambung dengan hari sebelumnya. Tanggal 15 kita berpuasa? Boleh kita berpuasa tanggal 16-nya, 17-nya, 18-nya. Asalkan jangan berhenti. Kalau sudah berhenti, 17 berhenti, 18 nggak boleh lagi berpuasa. Nah, itu yang pertama kalau disambung dengan sebelumnya. Kemudian kalau dia wirid, dia biasa berpuasa setiap tanggal eh, apa? Sen, eh, hari Kamis sama hari Senin. Kebetulan hari Kamis dan Senin itu berada di paruh kedua bulan Syaban, nggak apa-apa. Atau dia mau godok, nggak apa-apa. Atau dia puasa nazar, tidak apa-apa. Nah, jadi kalau puasa nazar, puasa godok, wirid dan disambung dengan sebelumnya itu tidak apa-apa walaupun di pertengahan yang kedua dari bulan Syah Sya'ban. Walam dan ya ya'taduhu selama itu tidak sesuai atau bersamaan dengan wirid. Kalau bersamaan dengan wirid oh, maka hukumnya tidak apa-apa. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang ahli puasa. Yang terutama puasa daripada dosa, puasa daripada penyakit-penyakit hati yang tidak baik, puasa daripada akhlak-akhlak yang tidak baik dan puasa dari semua hal yang selain Allah dan Rasulnya. Ala hadini ya kunyatin salihah wala la salih al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna